Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Mustalah Hadis karya Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Terakhir kita ambil adalah mengenai mukhadram tabi'i dan juga yang sebelumnya as-sahabah. Nah, kemudian sekarang kita masuk pembahasan yang baru yaitu al-isnad. Paham ya? Pembahasan yang baru yaitu masalah al-isnad. Al-isnadu min ad din walaula walaulal isnad laqala masya laqala man syaa masya paham ya ucapan siapa itu ucapan siapa ah, Muhammad siapa Ibnu Mubarak Abdullah bin Mubarak ya nah barakallahu fikum al-Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah al-isnadun naddin walaulal isnadu laqala man syaa masya ah, kenapa? al lafaz indinya. Nah, barakallahu fikum la ba'sa ya, wa na'am. Cuman yang ma'ruf biasanya yang disebutkan dalam mukadimah Sahih Muslim ada intinya juga enggak? Eh nanti dilihat lagi ya. Nah, biasanya al-isnadu minad din. Nah, itu mungkin beliau menyebutkan dalam keadaan posisi menjelaskan kan ya. Jadi indi menurut beliau ya. Nah, Mbak Illa ada lafaz yang lain itu yang mungkin disebutkan dalam mukadimah Sahih Muslim tanpa lafaz indi wala alam nanti cek lagi nanti. Nah Al-isnadu minad din walau al-isnadu laqala man syaa'a agak isnat sanat itu, sanat itu apa sih? Silsilatul rijal. nah itu barakallahu fikum rangkaian para perawi hadis yang menyampaikan hadis sampai kepada kita. Seperti haddatsana fulan, haddatsana alan itu namanya apa? isnat atau dinakalkan dengan sanad nanti. Kita lihat nanti ya. Yang jelas apa? Nam silsilatul rijal al-musnilatu ilal matan. Silsilatul rijal al-musnilatu ilal matan. Yaitu rangkaian enam urutan para perawi hadis yang bisa menghantarkan menatan hadis. Antum sering jumpa ya nanti hadatsana fulan, qala hadatsana alan an Abi Hurairah an Rasulillah. Itu namanya sanad atau isnad. Mafhum soalnya ya? Naam. Jadi isnad termasuk bagian dari agama. Karena kalau bukan karena adanya isnad, kalau enggak ada isnad, enggak ada sanadnya, misalnya orang itu akan berbicara sesuka dia. Tapi karena ada sanad dia bingung gitu loh. Dari mana sumbernya? Wah, diam dia. Berarti mengkotek sanadnya. Dari siapa sumbernya? Dari si fulan. Fulan dari mana? Dari Alan. Alan dari mana? Enggak tahu. Mangkuk Mengkotek enggak nih? Mengkotek terputus sanatnya. Oleh karena itu sanat penting sekali. Kita lihat. Ta'rifuhu aksamuhu asahul asanid. Sekarang mengenai pembagian masalah apa? Definisi dan juga pembagian masalah isnat ini. Al-isnadu wa yuqalu sanat. Isnat dikatakan juga as sanat silsalatul rijal al musilatu ilal matan. Itu rangkaian urutan para perawi hadis yang sampai kepada apa? Yang bisa menghantarkan menyampaikan kepada matan hadis. Mau misalnya ya. Nah, kita lihat definisi yang sebutan sini ruwatul hadithi alladzina qaluhu ilaina. Para perawi hadis yang mereka menukilkan hadis itu sampai kepada kita. Sama, silsilatul rijal al-musilatu ilal matan, yaitu rangkaian urutan para rijalul hadis, para perawi hadis yang menghantarkan kepada matan hadis. Paham ya? Cuma sekarang banyak hadis-hadis yang sudah dikumpulkan tanpa adanya sanad, bukan berarti sanadnya enggak ada. Kalau dirujuk aslinya ada. Muttafaqun alaih. atau seksual Sahih Bukhari ada, Sahih Muslim ada sanatnya. Cuman sekarang kan modelnya simple. Seperti kita Bapak Umdatul Ahkam, itu enggak sebutan haddatsana fulan, haddatsana enggak ada. Muttafaqun alaih. Paham ya? Cuman kalau anda telusuri di kitab aslinya ada enggak? Nah itu. Maafkan salah ya? Naam. Kita lihat Misal contohnya qaulul Bukhari, ucapan al-Imam Al-Bukhari. Siapa nama Imam Bukhari sana? Nah, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari digelari dengan apa? Nusa Jabal Hifdz berapa hafalannya? Berapa hafalannya? Berapa hafalannya? Berapa hafalannya? Seratus ribu. Bukan cuma aku, suara kecil. Bagi para ahimah kecil ya. Nah barakallahu fikum tapi ahfadu mi'ati alfi. Ahfadu mi'ata alfi hadithin sahih. Wa mi'atai alfi hadithin khair sahih. Itu kata beliau di dalam terjemahnya. Aku menghafal hadis seratus ribu hadis yang sahih. Dan dua ratus ribu hadis yang tidak sahih. Bukan cuma seratus, dua ratus, seratus ribu. Allahumma sallallahu alaihi wa sallam. Nah barakallahu fikum. Adapun kita mungkin tidak mampu ya kadarnya sesuai dengan kadarnya masing-masing. Rahimallahu ra'an man arafa qadara nafsih. Allah taala merahmati orang yang mengetahui atau menyadari akan kadar dirinya. Naam. Allahu musta'an. Para a'immah Jabalul Hifdz gunungnya hafalan. Kita lihat. Misalnya qaulul Bukhari haddatsana Abdullah bin Yusuf wa akhbarana Malik an Ibnu Shihab an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda la tabaghadu wala tahasadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana wala yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salat layalin. Hadisnya ini diriwayatkan Imam Muslim. Artinya jangan kalian saling benci-membenci, jangan kalian saling hasad, jangan kalian jangan kalian apa? Jangan kalian saling bermusuhan, saling membelakangi. Wa kunu ibadallahi ikhwana jadilah kalian hamba-hamba Allah taala yang bersaudara dan tidak dihalalkan bagi seorang muslim menghajar saudaranya lebih daripada tiga hari. ya? Ini dalam masalah dunia tapi ya, menghajarnya dalam masalah dunia gara-gara eh, jual makanannya mahal ini dihajar. Ketemu gak salah, merengut misalkan, eh, hati-hati ya. Dalam masalah dunia hati-hati. Itu gak boleh lebih daripada tiga hari. Bukan berarti kalau dua hari boleh. Paham ya? Ini kalau larangannya kalau tiga, lebih tiga hari kemudian sehari dua hari boleh. Tetap gak boleh upayakan jangan usah mengajar. Barang perkara dunia. Perkara agama lain lagi. Kisahnya Ka'ab bin Kisahnya siapa itu? Ka'ab bin Malik. Paham ya? Nah, barakallahu fikum Ubay bin Ka'ab Ka'ab bin Malik. Eh? Ka'ab bin Malik Ubay bin Ka'ab? Ka'ab bin Malik yang dihajar sampai beberapa hari itu gara-gara apa? Mengenai perang Tabuk itu ya. Nah, barakallahu fikum. Tapi apa? Tapi tujuannya bagus. Jadi menghajar itu ada fungsinya. Dilihat dulu kalau dengan hajar itu dia ada pengaruh, dia hajar kok nah berkembang dalam artian dia bertobat setelah dihajar itu lakukan. Kalau dalam masalah agama, misalnya nasihati mayal bandel, nolak, bangkang, perlu dihajar dihajar. Tapi apa? Lihat ada pengaruh gak dengan hajar itu atau cuek-cuek saja? Karena sebagian orang ada yang berdiri cuek-cuek saja dihajar pun santai aja dia. eh? gak merasa nih ya. Paham ya? Yang seperti ini jangan dihajar. Paham ya? Yang seperti ini ya, seperti orang awam atau nasihati rokok enggak boleh Pak haram Pak. atau hadir, ya dia diam aja. Paham ya? Antum hadir diam aja. Wah, ini ahlu sunnah merengut wajahnya kayak aspal katanya. Allah musta'an merengut. Yang jelas barakallahu fikum hafizakumullah, hati-hati. Untuk masalah menghajar ini kalau masalah dunia apalagi? Tidak boleh menghajar saudaranya lebih dari tiga hari bukan berarti kalau sehari dua hari boleh, upayakan dihindari enggak perlu menghajar. Mahfuz Allah ya. Na'am barakallahu fikum. Fal isnadu Abdullah bin Yusuf wa Malik wa Ibnu Syihab wa Anas Malik ini namanya isnad. Silsilah rijal al-musilatu ilal matan, yaitu silsilah rangkaian urut-urutan para rijal hadis yang menyampaikan kepada kita apa? kepada matan hadis. Mahfuz Allah ya. Eh, na'am. gimana punya teman ada tambah lagi? Ada yang sakot? Paham insyaallah paham ya? Apa itu isnad tadi? Eh, silsilah ruwat atau silsilah rijal al-musilatu ilal matan. Mohon salah ya? Naam. Cukup sekian dulu barakallahu fikum hafizakumullah walhamdulillahirabbil alamin.